Sayyid Ahmad Barakbah atas nama tamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami semua di sini bersaksi bahwa Ustadz kita yang kita cintai ini termasuk putra terbaik Rasulullah. Kita semua seakan-akan tidak rela untuk melepaskannya. Suatu seakan berjalan begitu cepat. Memang kita menyadari bahwa beliau sudah menunaikan tugas dengan baik dan kami semua yakin bahwa Rasulullah berseri-seri menerima kedatangan cucunya. Namun yang kita sedihkan adalah diri kita semua ini. Bahwa kita belum menunaikan kewajiban kita terhadap Ustaz Hussein. Karena itu kesempatan ini kita mohon maaf kepada Ustaz. Terlampau banyak kesalahan mungkin dosa-dosa yang kita berbuat terhadap Ustaz Hussein. Banyak kita tidak dapat menunaikan harapan-harapan Ustaz Hussein. Ketahuilah hadirin sekalian bahwa di saat-saat akhir beliau, beliau merasa bersyukur terjadi perkembangan yang cukup baik terutama di kalangan muda. Beliau bersyukur karena itu saya juga merasa bahwa kepergian beliau pergi seorang yang bahagia. Karena itu khususnya kepada generasi muda janganlah disia-siakan harapan Ustaz Hussein Al-Habsyi. Hadirin sekalian, saya sebetulnya juga tidak dapat berbicara panjang lebar, namun saya sarankan terutama kepada murid-murid di sini, kepada ikhwan sekalian, bahwa setelah maghrib nanti sebagai bakti kita kepada Ustaz Hussein peninggal beliau, kita melakukan sholat dua rakaat. Rakaat pertama kita setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas dua kali. Kemudian rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat at takasur al hakum at takasur 10 kali. Kemudian selesai salam, kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wab'as thawabaha ila qabril Ustaz Hussein Al-Habsi. mudah-mudahan sesuai dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh keluarga suci Rasulullah bahwa apabila kita melaksanakan dua rakaat tersebut maka Allah akan mengirim ribuan malaikatnya untuk menghibur uh, yang dimakamkan tersebut. Kita doakan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jafil arla an jambai wa as'id ilaika ruhah wa laqihi minka ridwana wa askin qabrahu min rahmatik ma tughni bihi an rahmati man siwak. Allahumma arham ghurbatah وسل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته واغفر عليه من برد عفوك وسعد غفرانك ورحمتك ما يستغني به عن رحمتي من سواك واحشره مع من كان يتولاه واحشره مع من كان يتولاه واحشره مع من كان يتولاه حق محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته